Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Amma ba'du. Ya, insyaallah kajian kita membahas masalah keadaan pelaku-pelaku maksiat setelah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, membentengi kita, keluarga-keluarga kita dari segala macam bentuk maksiat baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman kepada kita sehingga kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin. Uh, dan untuk sekedar pengetahuan kitab yang kita sebutkan ini atau kitab yang kita bacakan ini itu min ahwalin nasi ba'dal al-maut hal al kufar hal al-usah al asya adalah kitab yang dikarang oleh Khalid bin Abdul Rahman Syaikh salah seorang murid dari Syekh bin Baz rahimahullah seorang yang pernah belajar kepada Syekh bin Baz rahimahullah meskipun dalam usia muda beliau dan kitab ini juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia di antara yang menerjemahkan kalau tidak salah itu Sa'id Hisham kalau tidak salah itu Sa'id Hisham karena beliau termasuk di antara orang yang diizinkan atau pernah meminta izin kepada pengarang untuk menerjemahkan kitab ini kalau tidak salah seperti itu ketika kita pernah sama-sama bertugas sebagai penerima musim haji bersama Ustaz al dan pada waktu itu yang menjadi salah seorang dai di maktab kita atau di markas tempat kita bertugas yaitu pengarang kitab ini yaitu Khalid bin Abdurrahman Asyaya